ibadah menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan juga dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang harus bagi kita untuk menjaganya dan mensyukurinya. Dan di antara kenikmatan yang besar pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua umur yang panjang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua karunia-Nya, nikmatnya ya. Sehingga kita masih bisa um, hidup diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini ya kita alhamdulillah telah memasuki dan bulan yang baru yaitu bulan apa? Sya'ban. Dan tepatnya pada malam hari ini kita memasuki enam hari yang kedua. Ya. Dikarenakan kalender hijriyah itu dimulai dari apa? Tenggelamnya matahari. Ya. Jadi pada malam hari ini kita telah memasuki tanggal 2 Syakban Yang mana ini menunjukkan bahwasanya sebentar lagi ya, kurang lebih satu bulan kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Sehingga sudah sepantasnya bagi kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan di bulan yang mulia ini di bulan Syaban hendaknya kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika kita memasuki di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan ringan ya. maka oleh karena itu kita butuh untuk mengetahui butuh untuk mempelajari perkara-perkara dari amalan-amalan apa saja yang disyariatkan untuk kita kerjakan di bulan Syakban ini ya maka insya Allah taala pada kesempatan malam hari ini tema yang akan kita sampaikan adalah kaitannya dengan a'malus salaf fi sya'ban yaitu amalan-amalan yang dikerjakan oleh para salaf ya di bulan sya'ban telah diterangkan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala beliau menerangkan kanal muslimuna idza dakhala sya'ban aqabbu alal masahif wa akhraj wa akhraju az-zakah dahulu kaum muslimin yakni para salaf para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Mereka ketika bulan Sya'ban telah tiba ya, mereka telah apa? memasuki di bulan Sya'ban mereka meningkatkan amalan-amalan mereka di dalam membaca Al-Qur'an. Mereka meningkatkan amalan-amalan mereka untuk memperbanyak tilawatul Qur'an. Dikarenakan pada bulan Ramadan ya kita juga lebih ditekankan lagi untuk memperbanyak di dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Maka dalam rangka untuk melatih persiapan ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka para salafus saleh mereka menyontohkan kepada kita semua nah, dengan cara meningkatkan amalan-amalan mereka di dalam Qiraatul Quran di dalam membaca Al-Quran. Jadi yang sebelumnya di dalam sehari cuma membaca misalkan satu juz ditambah lagi menjadi dua dua juz atau tiga juz ya. Nah, yang biasanya cuma membaca setengah juz ditingkatkan lagi ya, diperbanyak. Yang biasanya hanya membaca satu muka satu halaman ditambah lagi dua halaman tiga halaman ya agar ketika kita memasuki di bulan Ramadan itu lebih ringan bagi kita untuk memperbanyak dan meningkatkan amalan kita di dalam tilawatul Quran. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah kaum muslimin ya, pada zaman dahulu zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang setelahnya. Ketika mereka memasuki di bulan Sya'ban, mereka meningkatkan amalan-amalan mereka di dalam tilawatul Quran ya, atau qiraatul Quran. Wa akhraju az-zakah dan mereka mengeluarkan zakat ya. Zakat yang dimaksud di sini apa? Zakat fitrah atau zakat mal? zakat mal ya adapun zakat fitrah itu diwajibkannya diperintahkan untuk dikeluarkan di bulan Ramadan ya ketika nah, mendekati akhir Ramadan ya inilah amalan para salaf mereka memperbanyak ya tilawatul Quran dan juga mengeluarkan zakat hartanya ya zakat harta mereka karena di antara mereka ada orang-orang yang agnia orang-orang yang kaya memiliki harta yang banyak nah, memiliki nah, hewan-hewan yang banyak yang wajib atasnya untuk dikeluarkan zakatnya ya sehingga mereka di bulan Sya'ban meningkatkan amalan-amalan ibadah mereka dan dikatakan oleh Salamah ibnu Naam Kuhail rahimahullahu taala kana yuqalu syahrul sa'ban syahrul qura adalah bulan Sya'ban ya disebut oleh para ulama dengan bulan Al-Qura. Eh, Ma makna Al-Qura? para pembaca Al Al-Qur'an. Ya. Dikarenakan di bulan Sya'ban tersebut mereka para salafus saleh memperbanyak di dalam tilawatul Qur'an, ya. Sehingga bulan Sya'ban disebut dengan Syahrul Qura. Bulannya para pembaca Al-Qur'an. Dan juga dikatakan oleh Habib Ibnu Abi Thabit rahimahullahu taala Beliau mengatakan, Ida dakhala syahru, syahru Sya'ban, qala hada syahrul qura." Apabila bulan Sya'ban telah datang, ya. Beliau mengatakan, "Hada syahrul qura." Ini adalah bulannya apa? Para pembaca Al-Qur'an, ya. Maka hendaknya kita juga mencontoh mereka, ya. Mencontoh para salafus soleh dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan ya dan memerintahkan kepada kita semua untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sunnahnya para sahabat ya ulama para salafus soleh ya. dikarenakan amalan-amalan mereka ya mereka amalkan tentunya berdasarkan dalil berdasarkan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara amalan para salafus soleh ya, di bulan Sya'ban yang pertama adalah tilawatul Quran, yaitu memperbanyak di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi disebutkan ya mengeluarkan apa zakat ya zakat mal dan juga di antara amalan-amalan para salafus soleh yang lainnya adalah al ikhtar fisyam memperbanyak di dalam berpuasa Eh, Puasa di bulan Sya'ban hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah ya. Mustahab. Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin beliau pernah ditanya hal yatamayyazu sya'ban bisiyamin duna ghairihi minasyuhur ya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin beliau ditanya ya, apakah bulan Sya'ban itu memiliki keistimewaan ya dibedakan dengan bulan-bulan yang lainnya bisyam dengan amalan ibadah apa puasa yaitu puasa sunnah maka beliau rahimahullah menjawab, "Na'am, iya." Falaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru minasiyami fihi hatta kana yasumuhu illa qalila. Ya, kata beliau rahimahullah, "Iya, benar." Bahwasanya bulan Sya'ban itu diistimewakan nah, memiliki kemuliaan keistimewaan dibandingkan bulan-bulan yang lain nah, dikarenakan padanya disunahkan untuk memperbanyak amalan ibadah puasa dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban yukfiru minasiyam ya, fihi beliau memperbanyak apa? Nah, amalan ibadah puasanya ya Sampai-sampai ya yang beliau berbuka padanya tidak berpuasa ini hanya qalilan. Apa maknanya? Sedikit ya. Misalkan di bulan Sya'ban ada 30 hari ya. Berarti nah beliau berpuasa lebih dari setengah bulan ya. Dikarenakan yang beliau berbuka itu qalil, lebih sedikit ya. Bisa jadi 20 hari atau 25 hari ya Kemudian diterangkan pula nah, oleh beliau rahimahullah wa ala hadza minas sunnati an yukthiral insan asyamu fi syahri sya'ban iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar ini kita sebagai umat manusia, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam disunahkan ya untuk memperbanyak amalan ibadah puasa yang itu hukumnya apa? Sunnah mustahab di bulan Sya'ban, nah, di bulan Sya'ban dalam rangka untuk iktidaan yaitu mengikuti ataupun mencontoh terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah kita dengar ya di mukaddimah dan di dalam khutbah-khutbah ya wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk petunjuknya siapa petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jadi kalau sudah ada petunjuk dari Rasulullah sudah ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak sepantasnya bagi kita mencari bimbingan-bimbingan dari yang yang lainnya sekalipun itu seorang profesor atau dokter ya kalau sudah ada bimbingan dari Rasulullah hendaknya kita mengambil bimbingan yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikarenakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. kemudian hal ini dikarenakan ya sebagai bentuk apa? Tamrin. Latihan, ya. Latihan untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya. Berpuasa di bulan Ramadan itu amalan yang ringan atau amalan yang berat? Berat ya, pada asalnya berat. Nah, namun ringan bagi orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada asalnya itu merupakan amalan yang sangat berat, ya. Jadi kalau anak kecil belum mampu, jangan dipaksakan untuk latihan puasa, ya. Tapi kalau sudah mampu, ya diperintahkan. Ya. Sebagaimana para sahabat, mereka berpuasa dan juga memerintahkan anak-anak mereka yang sudah mampu, ya, untuk berpuasa untuk latihan. Sekalipun mereka belum sampai usia balik, ya Nah, apa makna asyam? Apa makna puasa? Diterangkan oleh para ulama bahwasanya puasa maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil imsaki anil akli wa yaitu dengan cara menahan ya menahan dirinya dari makan dan minum. Apakah cuma itu yang ditahan? Kalau itu mungkin banyak yang mampu, ya. Namun kata para ulama, wasa iril mufattirat dan juga dari seluruh perkara-perkara yang bisa membatalkan apa? puasa, ya. Jadi yang membatalkan puasa tidak hanya apa? makan dan minum, ya. Nah, namun banyak itu butuh pembahasan khusus ya kaitannya dengan pembatal-pembatal puasa nah. min tulu'il fajri ila guru syams dimulai dari terbitnya fajar ya nah jadi puasa itu dimulai dari apa terbitnya fajar ya fajar apa fajar sodik dikarenakan ya fajar itu ada dua fajar kadib dan fajar so sodik kalau fajar kadib itu belum menunjukkan masuk waktu sholat subuh ya masih beberapa menit sebelum nah, sholat subuh sebelum masuknya waktu subuh kemudian fajarnya tersebut ya terang tersebut hilang ya dikarenakan namanya apa kadib ya fajar kadib adapun fajar sodik ketika muncul itu menandakan telah masuk waktu sholat subuh ya maka ketika sudah muncul fajar sodik nah kita diperintahkan untuk menahan ya menahan dari makan dan minum menahan syahwat syahwatnya ya dan juga dari pembatal pembatal puasa yang lainnya ya jadi puasa itu bukan dimulai dari apa terbitnya matahari ya kalau terbitnya matahari itu sudah siang ya nah sudah jelas nah namun ya puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sodik ditandai dengan masuknya enam waktu sholat subuh ya bagi kita yang nggak bisa membedakan ya tidak bisa mengetahui mana fajar sodik alhamdulillah sekarang ya ada takwim ya yaitu perkiraan waktu enam yang menunjukkan waktu-waktu sholat ya nah dan itu insya Allah mendekati ya sekalipun mungkin ada yang tidak pasti ya dikarenakan itu apa perkiraan namun bagi kita yang tidak mengetahui ya nah dikarenakan cuaca itu sangat mempengaruhi keadaan daerahnya juga sangat mempengaruhi biasanya diadakan ru'yah ya untuk melihat ya itu di dekat pantai ya nah adapun di perkotaan terkadang susah ya. maka yang namanya puasa <clears throat> yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan dirinya dari makan dan minum dan juga dari pembatal-pembatal puasa yang lainnya dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari ya ini merupakan perkara yang nah, pada asalnya berat ya kalau kita sudah siang, belum sarapan, belum makan pagi, biasanya apa? Perutnya sudah keroncongan ya, perih. Nah, apalagi ini sampai sore, sampai tenggelamnya matahari. Nah, sehingga dikarenakan agama Islam adalah agama yang rahmah ya, penuh dengan kasih sayang, kita disunahkan untuk makan sahur ya dan disunahkan pula atau yang afdal makan sahurnya itu diakhirkan ya mendekat apa mendekat waktu sholat subuh bukan jam satu malam bangun kemudian apa makan sahur ya nah namun diakhirkan ya adapun ketika berbuka disegerakan ya disegerakan maka ini makna dari amalan ibadah puasa ya yang mana amalan ini pahalanya sangat besar ya pahalanya apa sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya ya tanpa menyebutkan berapa-berapanya ya berbeda dengan membaca Al-Qur'an ya disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun barang siapa yang, yang membaca kitabullah yaitu Al-Qur'an ya. Satu hurufnya itu mendapatkan apa? Satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha dan setiap satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya ya 10 kebaikan. Kalau yang dibaca banyak ayat ya berarti kan lebih banyak lagi hurufnya ya. apalagi sampai satu juz ya. Nah, namun disebutkan batasannya. Adapun amalan ibadah puasa tidak disebutkan batasannya. Dikarenakan pada amalan ibadah puasa padanya terdapat amalan yang mulia yaitu as-sabr, ya. Terdapat apa? Kesabaran, ya. Nah, yang namanya kesabaran itu perkara yang berat, ya sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar di dalam menjauhi meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya sabar di dalam menjalankan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga balasannya pun sangat besar tidak disebutkan batasannya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab hanyalah orang-orang yang akan dipenuhi ya pahalanya tanpa hisab itu bagi orang-orang yang bersabar ya nah jadi yang namanya bersabar bukan hanya ketika apa ditimpa musibah ya itu hanya salah satu jenis dari kesabaran ya. kesabaran itu ada berapa macam ada tiga macam ya asobru ala taatillah bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala asobru an maharimillah bersabar di dalam menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah taala ya. Kemudian asabru ala aqdarillah. Bersabar di dalam menjalankan takdir-takdir Allah taala ya. Nah. Dan di antara keutamaan ibadah puasa ya, di antaranya disebutkan di dalam hadis bahwasanya amalan ibadah puasa itu bisa menjadi tameng ya bagi seseorang nah, terhadap panasnya api neraka ya pengen nggak kita diberikan tameng oleh Allah Taala pengen ya dikarenakan yang namanya neraka ya padanya terdapat siksaan yang sangat berat nah siksaan yang paling ringan saja itu diibaratkan Bagaikan orang yang berjalan di atas bara api, otaknya sampai mendidih. Nah, dan siksaan yang demikian ini diberikan oleh Allah Taala kepada siapa? Nah, pamannya Rasulullah, yaitu siapa? Abu Talib. Ya. Nah, dikarenakan beliau ketika masa hidupnya membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, melindungi beliau. Ya. Sekalipun, nah, Abu Talib belum masuk Islam ya sebenarnya di dalam hatinya sudah membenarkan namun ya dikarenakan kesombongannya ya dan takut celaan dari teman-temannya umatnya kaum musyrikin sehingga dia nah, tidak mau untuk masuk ke dalam agama Islam ya. sebagaimana disebutkan di dalam hadis asyamu junnatun puasa itu adalah junnah ya tameng yustajanu biha al abdu minan nar yang dengan tameng tersebut ya dengan amalan ibadah puasa tadi seseorang akan mendapatkan perlindungan dari panasnya api neraka ya maka mudah-mudahan ketika kita berpuasa ya, baik itu puasa sunnah ataupun puasa yang wajib ya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis ini ya. dan juga di antara keutamaan amalan ibadah puasa yang lain adalah Tariqun ilal jannah merupakan suatu jalan yang akan menyampaikan kepada surga nah kepada jannahnya Allah taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an qala beliau berkata qultu ya Rasulullah aku berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihi adkhulu bihi al jannah wahai Rasulullah tunjukkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang aku dengan amalan tersebut akan masuk ke dalam jannah ya ke dalam apa surga ya, pingin nggak masuk ke dalam surga pingin ya. tentunya kita harus ber, beramal terlebih dahulu Qala maka dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam alaika bisaumi fa innahu la mithla lahu maka wajib atasmu untuk as-saum berpuasa yaitu puasa apa puasa di bulan Ramadan ya fa innahu la mithlalahu dikarenakan pahalanya ya la mithlalahu tidak ada yang semisal dengannya ya dikarenakan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasanya amalan ibadah puasa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya tanpa batas ya, tanpa disebutkan batasannya berbeda dengan amalan-amalan yang yang lainnya nah. dan masih banyak keutamaan-keutamaan amalan ibadah puasa yang lainnya ya maka para salafus soleh ketika memasuki bulan Sya'ban dan di bulan Sya'ban tersebut mereka memperbanyak amalan ibadah puasa sunnah ya. kemudian di antara amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ya adalah as nisfu sya'ban puasa di pertengahan bulan sya'ban ya. apakah amalan tersebut dilakukan oleh para salafus soleh ya, hanya mengkhususkan amalan ibadah puasa ini pada pertengahan bulan sya'ban ya. tentunya kita nah, tidak bisa menjawab kecuali ada dalilnya ya atau ada bimbingan dari para ulama. Diterangkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin, "Siyamu yauma" ya, siyamu yaumi nisfi bi khususihi bahwasanya berpuasa pada pertengahan ya di bulan Sya'ban waradat fihi ahaditsu dha'ifah telah datang hadis-hadis yang banyak namun seluruhnya apa dhaifah dhaif ya jadi mungkin sebagian kaum muslimin yang mengamalkan berdasarkan hadis tersebut ya dikarenakan tidak mengetahui tentang nah, kedudukan hadisnya yang penting ada hadis ya diamalkan padahal kita sebagai seorang muslim ya hendaknya memilih-milih Dikarenakan yang namanya hadis itu bermacam-macam. Ada hadis yang sahih, ada yang hasan ya. Kalau hasan itu masuk bagian hadis sahih, bisa kita amalkan. Ada juga hadis yang maudhu atau dhaif ya. Hadis yang dhaif itu hadis lemah. Ada juga hadis maudhu, hadis yang palsu ya. Apakah ada hadis palsu? Ada ya. Kalau kita mau belajar akan mendapati sebagaimana di antaranya hadis palsu adalah hubbul waton minal iman ya. cinta tanah air merupakan apa bagian dari iman ya. di dalam hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah padahal Rasulullah apa tidak bersabda demikian ya. berarti barang siapa yang nah, membuat buat hadis atas nama Rasulullah pada Rasulullah tidak menyatakannya, tidak berkata atasnya, ini merupakan perkara yang sangat bahaya. Ya. Diancam oleh Rasulullah um, untuk mempersiapkan tempat duduknya di di neraka. Ya. Dikarenakan menyandarkan suatu um, syariat um, kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mengatakannya, tidak mencontohkannya. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh hadis yang maudhu Kemudian dikatakan oleh beliau rahimahullah la tasihhu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang hadis-hadis ya yang dhaifah yang hadis-hadis tersebut tidak benar ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'malu biha maka tidak diamalkan oleh para salafus soleh. Begitu pula kita hendaknya mengikuti para salafus soleh generasi yang terbaik ya li'anna kulla syai'in lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yajuzu lil insan an yata'abbada lillahi azza wajal dikarenakan segala sesuatu ya yang tidak tetap padanya dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya amalan tersebut tidak boleh bagi manusia untuk diamalkan tidak boleh untuk apa dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya jadi ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu ya nah dikarenakan setiap amalan kita ya itu dituntut apa dalil ya harus ada ilmunya nah kalau dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya ya ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah ataupun perkataan sahabat ya maka hal ini kita amalkan namun kalau tidak ada berarti itu bukan merupakan syariat kita tinggalkan ya dikarenakan suatu amalan itu dikatakan sebagai amalan yang soleh apabila amalan tersebut terpenuhi dua syarat yang pertama apa lillahi ta'ala kemudian yang kedua mutaba'atul rasul mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara amalan yang juga dilakukan oleh sebagian manusia, nah di bulan Sya'ban ini an yukhassasa an yukhassisa salata nisfi Sya'ban yaitu mereka mengkhususkan sholat apa nisfu sya'ban nah pada malam hari ya nah apakah perkara ini nah dicontohkan oleh Rasulullah ya maka diterangkan oleh para ulama di antaranya adalah beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin takhsisuha biqiyami nah biqiyamin bid'ah mengkhususkan sholat nisfu Sa'ban ya sholat pertengahan bulan Sa'ban itu merupakan perkara yang baru di dalam agama ya dikatakan baru kenapa karena tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak dilakukan oleh para sahabat tabiin dan juga tabiut tabiin li'annahu lam yarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhassisu tilkal lailah biqiyamin dikarenakan tidak datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengkhususkan ya pada pertengahan malam di bulan Sya'ban dengan qiyamul lail ya. dengan qiyam ya, yaitu salat nisfu Sya'ban ya. Adapun kalau salat tahajud seperti biasa boleh ya. Itu bukan merupakan apa? mengkhususkan ya. Maka perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita tinggalkan. Ya. Dan juga di antara keyakinan sebagian manusia, sebagian kaum muslimin ada yang meyakini bahwasannya pada nisfu Sya'ban pertengahan di bulan Ramadan itu merupakan suatu malam yang ditetapkan padanya takdir ya atau Lailatul Qadar ya padahal Lailatul Qadar itu di bulan apa di bulan Ramadan ya dan di bulan Ramadan juga kita tidak bisa mengetahuinya secara pasti apakah pada malam ke-21 atau 23 25 27 29 ya kita tidak apa tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Maka keyakinan sebagian kaum muslimin ini ya diterangkan oleh beliau rahimahullah merupakan keyakinan yang salah ya. Nah, maka oleh karena itu ya hendaknya kita memanfaatkan waktu yang ada ini ya mumpung kita masih di awal bulan Sya'ban untuk kita mencontoh amalan-amalan para salafus soleh ya yang di Syariatkan, seperti memperbanyak apa tilawatul Quran kemudian membayar zakat bagi orang-orang yang memang terkena kewajiban membayar zakat almal hartanya ya dan juga memperbanyak apa asyam puasa sunnah ya namun jangan mengkhususkan di pertengahan apa bulan Syaban ya. dan para salafus soleh dahulu mereka nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan ya hidupnya sampai pada bulan Ramadan ya. Agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Dan disebutkan oleh para ulama bahkan mereka para salafus soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk disampaikan sampai bulan Ramadan sekitar enam bulan sebelum memasukinya ya, berarti sekitar setengah tahun sebelum memasuki bulan Ramadan ya maka hendaknya kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini ya. Dikarenakan amalan-amalan badannya merupakan amalan-amalan yang mulia pahalanya lebih besar dibandingkan dengan pahala-pahala di bulan-bulan yang yang lainnya. Ya. Sebagaimana dicontohkan nah, oleh para salafus soleh dikatakan oleh Yahya bin Abi Kathir karena min du'aihim bahwasanya di antara doa-doa para salafus soleh sebelum mereka memasuki bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma salimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala Ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan ya. dan terimalah dariku ya, ibadah di bulan Ramadan Barakallahu fiikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat.